Dan kami menyatakan tentang tauhidullah dengan meyakini dengan taufik dari Allah bahwasanya Allah wahidun la syarikalah bahwa Allah itu esa sendiri tiada sekutu baginya ini ucapan dalam matanya yaitu ucapan Abu Ja'far tahawi rahimahullahu taala kemudian disebutkan dalam syarahnya oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi dan sudah kita bacakan ucapan beliau yang membawakan ayat-ayat dan dalil-dalil bahwa para anbiya semuanya mengucapkan dakwahnya dengan kalimat yang sama. U'budullaha ma lakum min ilahin Beribadalah kepada Allah. Tiada bagi kalian ilah kecuali Dia. Dan ini ucapan seluruh para anbiya Allah sebutkan satu persatu bahwa mereka semuanya mengucapkan dengan kalimat yang sama beribadalah kepada Allah malakum min ilahin ghairu tidak ada bagi kalian sesembahan lain selain dia dan kemudian disebutkan dalam satu ayat yang menyebutkan seluruh para nabi dengan kalimat walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut kata Allah sungguh telah kami utus di setiap umat seorang rasul yang semuanya menyatakan dengan kalimat beribadalah kepada Allah dan jauhilah tagut. Dan tentunya tagut adalah sesembahan selain Allah. Maka maknanya seluruh para anbiya yang diutus oleh Allah di setiap generasi, di setiap umat berdakwah dengan dakwah yang sama, "U'budullaha wajtanibut tagut." Beribadalah kepada Allah dan jauhi tagut, jauhi sembahan-sembahan lain. Kemudian berkata rahimahullah, وهو ابن عبد العز الحنفي رحمه الله ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله oleh karena itu yang benar dan yang sahih bahwa awal pertama kewajiban yang diwajibkan atas setiap mukallaf adalah mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini awal wajibin alal mukallaf. Kewajiban yang pertama sebelum selainnya. Lan nazar, walal qasda ila nazar, wala syak. Bukan yang pertama itu nazar, bukan pula al-qasdu ila nazar, bukan pula syak. Ini sudah disinggung pada kajian yang lalu, bahwasanya beberapa kelompok sempalan kelompok sesat dari kalangan Mu'tazilah dan sejenisnya dari kalangan Aqlaniyin, para rasionalis, mereka menganggap bahwa yang namanya kewajiban pertama kali sebelum mengucapkan syahadat, sebelum mengucapkan la ilaha illallah adalah nazar. Demikian kata ahli filsafat, kata ahli kalam. Apa itu nazar? Nazar itu mempelajari tentang adakah Tuhan? Adakah pencipta itu? Kalau sudah yakin ada, baru mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Sehingga mereka mengajarkan pertama kali dalam buku mereka, dalam kitab mereka, dalam kajian mereka, dalam berbagai macam acara-acara daurah mereka. Pertama kali adalah nazar. an Dan buku-buku mereka banyak tersebar dengan judul kisah mencari Tuhan, kiat mencari Tuhan, atau dengan istilah eksistensi keberadaan Tuhan. Sesuatu yang sesungguhnya sudah maftur alanna. Sesuatu yang sesungguhnya sudah maftur, yang sudah secara fitrah diketahui oleh seluruh manusia. Bahwa Allah itu pencipta, bahwa ada yang menciptakan yang maha agung, yang maha tinggi, yaitu Allah, itu sudah maftur, sudah fitrah. Sehingga dakwah Rasulullah tidak mengatakan kepada mereka, coba kita pelajari adakah Tuhan bukan itu. Langsung Rasul mengatakan dengan kalimat qulu lillahi tuflihu sebagaimana dalam hadis Bukhari. Rahimahullahu taala dalam bid'il wahyi. Bahwa Rasulullah SAW dakwah pertamanya adalah qulu la ilaha illallah. Ucapkan la ilaha illallah. Berarti awal wajibin ala mukallaf ikrar bitauhidillah. Kewajiban pertama bagi setiap manusia yang sudah mukallaf yakni sudah dia mencapai balik akil berakal balik maka dia disebut mukallaf terkena perintah ibadah maka pertama kewajibannya adalah mengucapkan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah asyhadu an la ilaha illallah apalagi al-qasdu bin nazar bukan nazar bukan pula al-qasdu bin nazar kalau nawar tadi sudah kita pahami, yakni memikirkan tentang keberadaan Allah dulu. Apalagi al-qastu bin nawar. Kelompok lainnya, kelompok sepalan yang lebih ekstrim, menyatakan bahkan sebelum kita memikirkan tentang keberadaan Allah, keberadaan Tuhan, kita harus memiliki niat dulu. Al-qasdu bin nawar. Saya berniat untuk memikirkan adakah Tuhan. Untuk mempelajari, meyakini adakah Tuhan. Baru nanti ketiga, baru la ilaha illallah. Apalagi yang menyatakan dengan prinsip sebelum mempersaksikan la ilaha illallah harus ada syak dulu. Syak dulu, yakni ragu dulu. Sebentar, kita jangan yakin dulu. Sekarang anggap tidak ada Tuhan, tidak ada apapun, nggak ada berita apapun. Mari kita berpikir tentang masalah itu. Ini semua adalah pemahaman-pemahaman sesat dari ahlul kalam, ahli filsafat dan kaum Mu'tazilah dan para rasionalis. Kama hiya aqwalu arbabil kalamil madmum. Kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah bahwa itu semua pendapat-pendapat tadi adalah pendapat para tokoh-tokoh arbabul kalam, tokoh-tokoh ahlul kalam yang tercela. Balaimatus salaf kulluhum muttafiquna ala anna awwala ma yu'mar bihi al-'abd asyhadatha. Bahkan seluruh para imam-imam ahlus sunnah, para imam-imam salaf, seluruhnya sepakat. Ala anna ma awwala ma yu'manil abd, bahwa segala yang pertama kali diperintahkan. Atau sesuatu yang merupakan pertama kali diperintahkan pada seorang hamba adalah asyhadatan. Dua kalimat syahadat muttafiqun ala anna man fa'ala dhalika qabla al-bulugh lam yu'mar bi tajdid dhalik Tapi dengan catatan bahwa para salaf pun sepakat barang siapa yang sudah mengucapkannya sebelum balik tidak perlu memperbaharuinya. Jangan kita ifrat jangan tafriq Jangan ekstrim ke kanan, jangan ekstrim ke kiri. Ada yang menyatakan bahwasanya awal Pertama perintah bukan syahadat tapi nazar, qasuilan nazar dan juga syak yang kita katakan tadi semuanya sesat dari ucapan ilmu kalam atau ahli kalam. Ternyata ada yang sebaliknya. Bahwa perintah pertama kali pada seorang hamba adalah syahadatan. Sehingga ketika seorang itu balik, maka dia harus ditajdid katanya. Ditajdid, diperbaharui syahadatnya. Harus mandi, kemudian mengucapkan syahadat. Ketika dia sampai balik. Ya mirip menyerupai agama Nasrani. Ketika dia sudah mulai mencapai balik, maka dia harus mandi dan mengucapkan syahadat yang sah katanya. Para ulama sepakat. Sejak para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in. Rahimahumullah wa radhiyallahu anil sahabah. Semoga Allah meridhai mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Apakah ada yang memerintahkan pada anaknya untuk memperbaharui syahadatnya? Tidak. Sehingga cukup ketika sejak kecil sudah diajarkan membaca Al-Quran, syahadat, zikir, la ilaha illallah. Maka ketika balik tidak perlu diperbaharui. Jadi mereka sepakat para salaf. Bahwa kewajiban pertama kali pada seorang hamba adalah la ilaha illallah. Namun mereka sepakat pula, kalau mereka sudah mengucapkannya di waktu kecil sebelum balik, maka ketika dia sudah balik tidak perlu diperbaharui. Tinggal langsung diajarkan salat, diajarkan puasa, diajarkan untuk beribadah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kata beliau, Bal yu'mar bit taharati was salati ida balagha au mayyaza 'inda man yara dhalik. Bahkan cukup untuk diajarkan kepada seorang anak yang balik yang sebelum baliknya dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah mempelajari syahadat dan sebagainya, cukup diajarkan untuk praktek ibadah. Salah, taharah, idza balagha kalau sudah balik, au mayyaza atau kalau sudah sampai umur tamyiz. Apa bedanya tamyiz dengan balik? Kalau balik ada tanda-tanda tertentu, seperti mimpi basah pada kaum laki-laki, seperti haid pada kaum wanita, tetapi kalau yang namanya mayyiz atau mayyiz tamyizan cukup seorang anak itu sudah bisa diajak bicara atau cukup kalau anak itu sudah beranjak dewasa bisa diajak mengucapkan dengan serius maka saat itu diajarkan. Maka tamyiz biasanya lebih dulu daripada buluk atau kadang bersama-sama. Kewasaan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan muru abnaakum bis salati wa hum abna wa sab'i sinin. Ajarkanlah anak-anak kalian untuk salat ketika mereka berumur tujuh tahun. Ketika mereka berumur tujuh tahun. Wadribuhum dan pukullah mereka wahum abna wa ashri sinin dan pukullah mereka ketika mereka berumur sepuluh tahun. Dan karena tujuh tahun sudah mulai bisa diajak bicara, sudah mulai bisa diatur, sudah mulai bisa untuk diajarkan salat. Tetapi kalau sudah 10 tahun keumumannya sudah balik, maka saat itu harus ditekankan dan diancam dengan pukulan. Kalau tidak salat dipukul. Qala walam yujib ahadun minhum ala walihi an yukhatibuhu hina idin bitajdidi syahadatain dan tidak seorang pun dari salaf yang mewajibkan untuk mengulang kembali syahadatnya, Jadi wali-walinya mengajarkan kembali syahadat kepada dia setelah balik. Tidak ada satu orang pun dari para ulama salaf yang berpendapat demikian. Wa in kana al-iqrar bi syahadatain wajiban bittifaqil muslimin. Walaupun yang namanya syahadah persaksian keesaan Allah dan kenabian Rasulullah SAW itu adalah perkara yang wajib bahkan awal wajib bagi seluruh kaum muslimin atau seluruh manusia. Sehingga yang dimaksud kalau dia itu adalah orang yang baru mau masuk Islam dari kafir, maka pertama kali dia harus mengucapkan syahadat. Baru kemudian salat dan seterusnya. Adapun kalau dia dalam keadaan lahir di tengah-tengah kaum muslimin dan dibesarkan di tengah-tengah kaum muslimin dan diajarkan sebelum baliknya la ilaha illallah, maka sepakat para ulama tidak perlu diulangi ketika balik wujubuhu yasbiq wujub salah dan wajibnya syahadatain tentunya lebih dulu di atas kewajiban salat lakin huwa addal wajib qabla dhalik tetapi anak-anak muslimin tadi yang kewajiban syahadatain sebelum dia balik wa huna masail maka di sini ada masalah-masalah yang dipelajari takallama fiha fuqaha yang diperbincangkan oleh para ahli fiqih diperbincangkan artinya mereka ada perbedaan pendapat Kaman salla wa lam yatakallam bi syahadatain. Bagaimana dengan yang salat tapi belum mengucapkan syahadatain? Atau seorang yang mengerjakan ibadah min khasaisil Islam dari khas-khasnya ajaran Islam walam yatakallam bihima tetapi belum mengucapkan syahadatain. Hal yasiru musliman amla apakah dia menjadi muslim atau tidak? Khana bin a'azakumullah kalau dikatakan takallama fihal fuqaha, artinya ada pendapat-pendapat para fuqaha dan mereka memperbincangkannya. Wasahi kata beliau. Yang benar kata Ibnu Abdul Aziz, anahu yasiru musliman bi kulli ma huwa min khasa'isil Islam. Bahwa seorang bisa dikatakan seorang muslim atau bisa dikatakan masuk Islam dengan semua amalan-amalan yang merupakan khasa'isul Islam, yang merupakan keistimewaan-keistimewaan Islam. Keistimewaan Islam itu adalah syahad, syahadah, salat, puasa, haji, dan seterusnya. Ketika seorang ikut, aku ikut bersama kalian salat, aku ikut agama kalian, kemudian dia salat. Maka dia masuk Islam ketika itu. Demikian pendapat beliau. Tapi disebutkan oleh muhakkiknya di sini bahwa pendapat yang lebih rajih, yang lebih sahih justru tidak dikatakan menjadi muslim sampai mengucapkan syahadah. Tidak dikatakan seorang itu menjadi Islam sampai dia mengikrarkan syahadatain. Kenapa mereka berpendapat atau Ibn Abdul Aziz di dalamnya berpendapat bahwasanya dia menjadi muslim hanya dengan sholat walaupun tidak dengan syahadat. Menurut mereka bahwa sholat itu termasuk dalamnya lengkap syahadatnya, dikirnya, seluruhnya. Maka itu tanda kalau dia sudah ikhlas untuk masuk Islam. Namun tentunya yang lebih sahih dan lebih rajih adalah ucapan para ulama yang lain yang menyatakan la yasiru musliman hatta yantiqu bi syahadatain bahwasanya tidak akan dikatakan sampai muslim atau menjadi muslim hingga dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Fattauhid awalu ma yadkhul fil Islam. Maka yang namanya tauhid adalah yang pertama orang masuk ke dalam Islam. Ini masuk dalam Islam pertama kalinya dengan syahadatain. Baru kemudian dengan salat, dengan puasa dan seterusnya. Awwalu ma yadkhul bihi fil Islam wa akhiru ma yukhraj bihi minad dunya. Maka yang namanya syahadatain, awal pertama seorang masuk Islam dan juga akhir seorang meninggalkan dunia juga syahadat. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir ucapannya, akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah dakhala jannah. Berarti subhanallah kalimat tauhid adalah kalimat yang awal pertama kali seseorang diwajibkan dan kalimat yang akhir seorang ucapkan ketika dia akan meninggalkan dunia ini. Bahkan dikatakan Rasulullah SAW, jannah kalau dia mengucapkan akhir kalimatnya, La ilaha illallah. Wa huwa awal wajibin wa akhir wajib. Berarti syahadatain, La ilaha illallah adalah kalimat yang mulia yang merupakan kewajiban yang pertama dan kewajiban yang terakhir dan kewajiban yang terus menerus harus kita pegang selama kita hidup. Fatauhidu awalul amri wa akhiruhu A'ni tauhidul ilahiyah. Maka yang namanya tauhid merupakan perintah pertama dan perintah terakhir dan aku maksudkan kata beliau adalah tauhid al-ilahiyah. Yang dimaksud tauhid ilahiyah. Kenapa dikatakan yang dimaksud tauhid ilahiyah? Karena yang diwajibkan di dalam ucapan Rasulullah qulu la ilaha illallah. Di dalam ayat juga demikian diperintahkan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Sedangkan la ilaha illallah adalah syahadah tentang uluhiyatullah, tentang keesaan Allah dalam uluhiyah. Tidak berbicara tentang masalah asma dan sifat, tidak berbicara tentang masalah rububiyah, walaupun terkandung di dalamnya. Walaupun terkandung dalamnya. Tapi cukup seseorang mengikrarkan. Asyhadu an la ilaha illallah, maka dia jadi muslim. Tidak sebaliknya. Kalau sebaliknya, saya mengikrarkan bahwa tidak ada yang menciptakan kecuali Allah belum dikatakan Islam. Apa bedanya? Karena kalimat bahwasanya Allah lah pencipta seluruh alam ini belum ada di sana ikrar bahwa kamu mengesakannya dalam ibadah. Tetapi kalau kalimat asyhadu an la ilaha aku bersaksi bahwasanya yang berhak diibadahi adalah Allah, maka di dalamnya terkandung makna aku akan beribadah kepada Allah saja dan tidak kepada yang lain. Sedangkan beribadah kepada Allah termasuk meyakini sifat-sifatnya itu termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang dimaksud awal wajib wa akhir wajib adalah tauhid al-uluhiyah yang terkandung di dalamnya tauhid-tauhid yang merupakan cabang-cabangnya atau merupakan yang terkandung di dalamnya seperti tauhid ulu rububiyah dan tauhid asma sifat. Kalau rahimahullah, berkata beliau rahimahullah, "Fa inna tauhid yatabamman thalathata anwa. Tauhid mengandung tiga macam jenis tauhid. Ahaduha yang pertama tauhid fisifat atau al-kalam fisifat. Yang pertama tentang tauhid yaitu ucapan kita tentang Allah dan sifat-sifatnya. Yang kedua tauhid ar-rububiyah. Wa bayan anna Allah wahdahu khaliqu kulli syai'. Tauhid rububiyah adalah keterangan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu yang memeliharanya, yang memilikinya. Wasalif, yang ketiga, tauhidul ilahiyah. Tauhidul ilahiyah atau ibadah huwa istihqaquhu subhanahu wa ta'ala an yu'bad wahdahu yaitu keyakinan bahwa Allah lah satu-satunya yang berhak untuk ibadahi. Istiqaq, hak Allah untuk diibadahi sendirinya. Ammal awal, kita bahas yang pertama. Fa'inna inna nufat sifat adkhalu nafya sifat fi musamma tauhid. Tauhid yang pertama disebutkan tauhid asma wa sifat atau meyakini tentang asma dan sifat Allah yang mulia, nama-namanya yang tinggi dan sifat-sifatnya yang mulia agar kita tidak tersesat seperti tersesatnya kaum sempalan dari kalangan nufatus sifat, dari kalangan para penolak sifat. Berkata Ibn Abdul Aziz rahimahullah taala, "Inna nufat sifat." Sesungguhnya mereka para penolak-penolak sifat Adukalu nafya sifat bi musammat tauhid. Mereka justru menamakan penolakan terhadap sifat sebagai tauhid. Menamakan penolakan terhadap asma dan sifat sebagai tauhid. Sehingga kalau mereka membahas tauhid, judulnya at-tauhid. Apa isinya? Isinya Allah tidak memiliki sifat. Barang siapa yang menerapkan sifat Allah atau mengimam, mengimani sifat Allah, berarti kamu telah menyekutukan Allah, kata mereka. Ini golongan nufatus sifat. Para penolak-penolak sifat. Kenapa demikian? Mereka seperti Jaham bin Sofwan dan pengikutnya, dan juga semua yang sepakat dengannya, menyatakan, Qalu isbatus sifat yastazimu ta'ajud al-wajib. Kata mereka, menetapkan sifat bagi Allah itu konsekuensinya membuat berbilangnya al-wajib. Mereka menjuluki Allah dengan al-wajib. Wajibul wujud, kata mereka. Wajib ada. Kalau dikatakan dengan sifat-sifatnya, maka berarti kamu mengimani ta'addudul wajib. Berbilangnya al-wajib. Lihat ya, kontradiksinya. Ahlus sunnah para imam-imam ahli tauhid menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala wahidul ahad. Allah Maha Esa dengan sifat-sifatnya. Tetapi justru para ahli kalam, ahli mantik, pengikut Jaham bin Safwan justru sebaliknya. Barang siapa yang mengingat mengimani sifat-sifat Allah, berarti dia menganggap Allah itu banyak katanya. Berarti Tuhan itu banyak. Kenapa demikian? Hadal qaul ma'lumul fasadud darurah ucapan ini sungguh sangat rusaknya secara aksioma. Ini benar-benar rusak, tidak perlu dibahas kerusakannya. Kenapa? Karena mereka menganggap sifat itu terpisah dari zat. Inilah kegilaan mereka di sini. Mereka menganggap bahwa sifat-sifat itu adalah sesuatu yang lain selain Allah. Maka mereka menyatakan al-wajib cuma satu Allah. Kalau dikatakan yang mendengar dua, yang melihat tiga. Kalau disebutkan yang maha agung empat. Kalau dikatakan yang maha besar lima. Berarti kamu musyrik katanya menganggap bahwa banyak Tuhan. Ada aja halul jahili. Ini pendapat sebodoh-bodoh manusia. Pendapat sebodoh-bodoh manusia yaitu pendapat sesat dari kalangan mereka. Fa'ina inna zat mujarrada an jami'i sifat la yutasawwar. Kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, sungguh sesuatu zat yang ditetapkan. Tapi tanpa sifat, la yutasawwar, tidak akan bisa tergambarkan dalam kenyataan. Tidak pernah akan tergambarkan dalam kenyataan. Karena sesuatu yang ada, mesti akan ada sifatnya. Oleh kadalik. Padahal mereka mengaku ahli mantik, ahli kalam. Apakah nggak ngerti ucapan ilmu kalam yang paling sederhana? Bahwa setiap yang wujud pasti memiliki sifat. Kalau tidak bisa disifati berarti tidak ada. Ada sesuatu benda. Tetapi tidak besar, tidak kecil. Tidak panjang, tidak pendek. Tidak keras, tidak lembek. Kamu nafikan seluruh sifatnya. Apa kata orang? Bahwa kamu menggambarkan sesuatu yang tidak ada. Karena tidak ada sifatnya. Kalau ada wujudnya, pasti ada sifatnya. Berarti mereka jahilun bil kalam, thumma jahilun bil kitab wa sunnah. Mereka bodoh tentang ilmu kalam sendiri dan mereka bodoh pula tentang masalah Quran dan sunnah. Kata Ibn Abdul Aziz, Ithbatu zatin mujarradah an jami'is sifat la yutasawwar laha wujud. Menetapkan sesuatu yang tidak memiliki sifat sama sekali tidak akan pernah tergambarkan. Ya, ini tidak pernah akan terwujud fil kharij. Wa kau dhihn qad yufridul muhal wa yataqayyaluhu. Hanya saja benak kita kadang-kadang bisa menghayalkan sesuatu yang tidak ada. Wa hadza ghayatut ta'til. Dan berarti ini adalah penolakan bahkan sepuncak-puncak penolakan terhadap sifat. Qul bin a'azakumullah Jaham bin Safwan dan pengikutnya menganggap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat apapun. Kalau menyatakan dengan sifat akan jatuh ke dalam ta'addud kata mereka. Ta'adudus sifat. Wahada hadha ta'atil. Ini adalah puncak penolakan. Wa al qaul qad afdha biqawmin ila al-qaul bil hululi awil ittihad Artinya, Ucapan ini karena jeleknya maka bahayanya pun sangat besarnya. Apa di antara bahayanya? Yufdi ila al-qaul bil hulul akan membawa kepada pendapat hululiyah dan pendapat ittihadiyah. Dua aliran kafir, ittihadiyah dan hululiyah. Apa itu hululiyah? Al-hululiyah adalah yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala meresap menyatu dengan semua yang ada. Itu hululiyah. Adapun ittihadiyah menyatakan bahwasanya semua yang ada ini adalah Allah. Kalau gitu apa perbedaannya antara hululiyah dengan ittihadiyah? Perbedaannya kalau hululiyah menganggap ada dua dat. Datullah dan datnya alam semesta ini. Tetapi keduanya menjadi satu. Melebur satu. Adapun inti hadiah menganggap tidak lain Allah. Jadi mereka menganggap bahwa seluruh makhluk yang ada di alam ini seluruhnya itu bukan bentuk hakiki. Bukan zat yang hakikiyah itu hanya fata morgana, hakikatnya adalah Allah. Sehingga syahadat mereka la illallah. Tidak ada kecuali Allah. Enggak ada semua ini kecuali Allah. Aliran gila seperti ini punya pengikut. Ajaib Allah Aliran yang aneh, super. Yang gak akan bisa diterima oleh seorang yang memiliki akal yang sehat sekalipun. Tapi toh punya pengikut. Kenapa dikatakan oleh Ibn Abdul Aziz bahwa pendapat mereka para penolak sifat itu akan menyeret pada dua aliran ini, dua aliran kufur yang sesat ini? Karena kalau mereka menganggap bahwa Allah tidak memiliki sifat apapun. Mereka tidak bisa menggambarkan, tidak bisa menerangkan sifatnya seperti apa. Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka akan mengatakan, ya semua ini yang ada ini bersama wujud ini. Qala wa huwa min kufrin nasar. Dan ini lebih jelek dari, daripada kafirnya Nasrani. Lebih jelek daripada kafir dan Nasrani. Fa inna nasara khassu bil masih wa haula ya'ammu jami'al makhluqat. Karena orang-orang Nasrani itu mengkhususkan kepada Al-Masih Isa bin Maryam saja. Sedangkan mereka mengumumkan meratakan pada seluruh makhluk. Khonifidin azakumullah ini perlu catatan. Kenapa dikatakan Nasara? Tentu yang dimaksud Nasara salah satu dari sempalan mereka yang bernama aliran Yakubiyah. Yakubiyah memiliki pendapat bahwa kami tidak menyatakan bahwa Isa itu anak Tuhan, tidak menyatakan bahwa Isa itu jelmaan Tuhan, tidak mengatakan seperti apa yang mereka katakan satu yang tiga, tiga yang satu, tiga. Kami menyatakan Isa adalah Nasut, sedangkan Allah adalah Lahut. Lahut wa Nasut menjadi satu katanya. Lahud dan nasut melebur menjadi satu. sama apa tidak sama dengan aliran tadi? Dengan aliran Ittihadiyah dan Hululiyah? Sama. Perbedaannya, kalau Yakubiyah ini menganggap bahwa Allah menyatu hanya dengan Isa, sedangkan mereka menganggap bahwa Allah menyatu dengan seluruh alam ini, dengan seluruh makhluk dengan langit dan bumi dan dengan seluruh manusia, manusia baik ataupun manusia yang jelek. Na'udzubillah. Maka dikatakan Nasara khassu fil Masih. Nasrani mengkhususkan pada Al-Masih. Wahaula sedangkan mereka mengumumkan meratakan jami al makhlukat pada seluruh makhluk-makhluknya. Apa konsekuensinya dengan akidah kufur seperti ini? Gara-gara menolak sifat, akhirnya menyatakan dengan wahidiyah atau tehadiyah atau hululiyah. Ketika berkeyakinan dengan hululiyah, konsekuensinya adalah anna fir'aun wa qaumuhu kamilul iman. Wa min furu'ihi min furu'i hadha tauhid anna fir'aun wa qaumahu kamilul iman. Konsekuensinya mereka harus mengatakan bahwa Fir'aun dan pengikutnya adalah orang-orang yang imannya sempurna. Kenapa? Karena Firaun benar ketika dia berkata, "Ana rabbukumul a'la." Aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Iya kan? Konsekuensinya mereka harus membenarkan. Kalau mereka menganggap Allah menyatu dengan segala sesuatu, berarti menyatu pula dengan Firaun. Kalau menyatu dengan Firaun, berarti Firaun benar ketika Firaun menyatakan, "Ana rabbukumul a'la." Aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Arifuna billahi alal haqiqah berarti Fir'aun ngerti tentang Allah dan eksistensi Allah subhanahu wa ta'ala yang menyatu pada dirinya dan menyatu pada seluruh makhluk. Itu konsekuensi kafiran mereka. Wa min furu'ihi dan termasuk konsekuensi lainnya. Anna ubbad al-asnam alal haqqi was sawab. Konsekuensinya mereka harus mengatakan bahwa penyembah berhala pun adalah orang-orang yang alal haqqi was sawab. Di atas kebenaran Wa annahum innama abadullah la ghair. Karena mereka sesungguhnya beribadah pada Allah bukan pada yang lain. Yang menyembah batu bukankah Allah menyatu dengan batu? Yang menyembah pohon bukankah Allah menyatu dengan pohon? Yang menyembah apapun mereka akan berkata bukankah Allah menyatu dengannya? Maka berarti mereka menyembah Allah pula. Ini konsekuensi dari kekafiran mereka, ittihadiyah dan hululiyah. Konsekuensinya yang lain yang lebih mengerikan wa min furu'ihi dan antara cabang-cabangnya annahu la farqa fit tahrimi wat tahlil bainal um ukhti wal ajnabiyah berarti tidak bisa dibedakan dalam pengharaman dan penghalalan antara wanita-wanita yang merupakan ibu, saudara kandung ataupun wanita yang lain. Bagi dia sama. Kenapa? Sama-sama Tuhan seluruhnya. Wala farqa bainal ma' wal khamr waz zina wan nikah. Tidak beda pula antara air dengan khamr. Sama-sama Tuhan kedua-duanya. Dan tidak beda pula antara zina dengan nikah. Kan yang dinikahi dan dizinai sama. Sama-sama ilah. Ilahnya mereka. Walkul min ainin wahidah Karena semuanya dari satu zat. Kata mereka, semua ini hanya satu zat yaitu Allah. Tidak ada kecuali Allah. Enggak ada semua ini. Semua ini fata morgana, semuanya Allah Subhanahu wa taala. Bal huwal ainul wahidah, bahkan semua ini adalah satu zat yaitu ainullah taala kata mereka. Subhanahu wa taala amma yaquluna uluwan kabira. Maha suci dan maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan setinggi-tingginya, sesuci-sucinya Maha suci dari apa yang mereka ucapkan. Kenapa konsekuensinya demikian mengerikan? Karena memang mereka menganggap semua ini sama. Dan Allah kata mereka. Wa min Dan termasuk konsekuensi dari kekafiran mereka. Annal anbiya dayyaku ala nas. Bahwa para nabi berarti menyempitkan manusia. Membikin susah manusia. Itu konsekuensi ajaran mereka. Kalau mereka menganggap bahwa semua Tuhan, semua adalah Allah, kenapa para anbiya mengajak mereka untuk menyembah yang di langit, yang di atas arus saja? Tidak boleh menyembah batu, nggak boleh menyembah pohon, nggak boleh menyembah kuburan, nggak boleh menyembah orang soleh, nggak boleh menyembah. Berarti doyaku alenas, Berarti mereka hanya menyusahkan manusia. Bahkan mereka menganggap aliran-aliran tadi menganggap kalau sudah sampai derajat tauhid yang seperti ini, berarti mereka sudah sampai di derajat tauhid yang paling tingginya. Kalau sudah sampai di derajat tauhid yang paling tingginya, maka mereka sudah mencapai tingkat yang kata mereka hakikat. Hakikat segala sesuatu itu adalah Allah. Kalau sudah sampai situ, nggak ada halal haram. Ini khomer, ini ayat sama. Oh ini bukan istrimu sama. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kesesatan yang demikian. Ta'ala Allah ma yaqulun 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah, maha suci Allah dari apa yang mereka ucapkan. Itu semua asal muasalnya dari penolakan sifat. Kenapa dikatakan asal muasalnya dari penolakan sifat? Karena yang membedakan antara makhluk dengan khalik adalah sifatnya. Makhluk serba lemah terbatas. Allah maha tinggi, maha mulia, maha mendengar, maha melihat. Kita dalam keadaan tidak kuasa. Allah maha kuasa. Kita lemah. Allah maha kuat. Kita dalam keadaan pandangannya terbatas, pendengarannya terbatas. Allah pandangannya tidak terbatas, pendengarannya tidak terbatas. Dengan kata lain, semi'un basir, maha mendengar, maha melihat. Ini yang membedakan. Tapi ketika mereka hilangkan sifat-sifat itu, Allah tidak mungkin memiliki sifat, Allah tidak begini, tidak begitu, tidak begini, tidak begitu. Maka ketika seluruh sifat ditolak, akhirnya mereka tidak bisa membedakan antara makhluk dengan khaliknya. Sehingga mereka terjerumut ke dalam ittihadiyah dan hululiyah atau wahdatul wujud. Ini pentingnya tauhid yang pertama yaitu tauhid asma dan sifat yaitu mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang Allah kenalkan dirinya dalam Quran dan yang dikenalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Yang kedua, amma tsani huwa tauhidur rububiyah. Yang kedua adalah tauhid rububiyah, al-iqrar bi annahu khaliqu kulli syai'. Seperti mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan seluruh makhluknya. Wa annahu laisa lil alami sani'an. Dan bahwasanya di alam ini tidak ada dua pencipta, hanya satu pencipta. Tidak ada dua pencipta yang mutakafi'ani fi sifati wal af'al. Enggak ada dua pencipta yang sama, seimbang sifat-sifatnya, kemampuannya, kekuasaannya. Tidak ada. Wa ada tauhid haqqun la raiba fih. Dan tauhid ini adalah tauhid yang hak yang tidak ada keraguan padanya. Bahwa pencipta satu-satunya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak ada yang bisa menciptakan seperti ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa al-ghayah inda kathir min ahli nazari wal kalami wa ta'ifati min sufiyah. Dan rububiyah ini merupakan tauhid ghayat tauhid puncaknya tauhid menurut beberapa kelompok sempalan. Seperti kelompok ahli nabar, ahli kalam, taifah minas sufiyah dan berapa kaum sufi, mereka menganggap yang namanya inti tauhid adalah rububiyah. Mengakui bahwa Allah yang maha besar, pencipta segala sesuatu, dan Allah lah yang memiliki segala sesuatu. Cukup. Dikatakan itu intinya tauhid dalam mereka. Ada ahlu sunnah menyatakan intinya tauhid adalah uluhiyah. Baru terkandung di dalam uluhiyah itu rububiyah dan asma ada sifat. وهذا tauhid lam yadhab ila نقيضه ta'ifatun ma'rufatun min bani Adam. Apun tauhid yang kedua ini tidak ada satu kelompok pun yang mengingkarinya dari aliran apapun dari agama apapun nggak ada taifatun ma'rufah nggak ada satu kelompok pun yang dikenal yang mengingkari ini. Mengingkari tentang keesaan Allah dalam penciptaan. Siapa pencipta langit dan bumi? Allah. Ditanyakan pada siapapun, sama apapun, aliran apapun, siapa pencipta langit dan bumi akan menjawab Allah. Wala man samawati wal ard. Kalau kalian tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La Allah. Niscaya mereka akan menjawab Allah. Berarti tidak ada. Ta'ifatun ma'rufah, satu kelompok yang dikenal yang mengingkari hal ini. Ya, ini tidak ada satu kelompok pun yang ada namanya, alirannya terkenal begitu, yang mengingkari tentang rububiyah. Bagaimana dengan ateis yang menyatakan tidak ada Tuhan? Mereka menganggap demikian pada dohir-dohir mereka. Tetapi batinnya tetap menyatakan adanya pencipta langit dan bumi. Itu kenyataan. Dan selalu mereka menyatakan Tuhan, Tuhan, Tuhan. Padahal mereka ateis. Ketika dia kepepet, dia akan mengatakan, wahai Tuhanku. Berarti mereka menganggap ada pencipta langit dan bumi. Qala balal qulub mafturatun alal iqrari bihi a'zam min kaunihi mafturatun alal iqrari bi ghairihi minal mawjudat. Bahkan Perkara ini sudah fitrah. Maftur ini sudah menjadi fitrah. Sudah menjadi fitrah bagi seluruh anak Adam. Sudah ada di hati-hati mereka. Bahwa mereka mesti menetapkan adanya pencipta langit dan bumi. Mesti mereka mengakui adanya pemilik langit dan bumi yang mengatur langit dan bumi. Dan seluruh alam. Bahkan kaunuha maftur alal iqrar. Bahkan dia lebih kuat fitrahnya daripada fitrah mengakui adanya berbagai macam perkara-perkara yang ada. Ada fitrah-fitrah manusia yang begitu lahir langsung ngerti. Ada apa enggak ada? Ada. Binatang yang lahir atau anak yang lahir langsung mencari sesuatu yang bisa diminum. Mencari susu ibunya. Ini fitrah. Mencari sesuatu untuk dimakan maka fitrahnya tentang Allah lebih daripada itu. Lebih meyakinkan, lebih melekat daripada fitrah pada yang lainnya dari mewujudat. Sebagaimana dikatakan oleh para rasul alaihi salatu wassalam, alaihi wassalatu wassalam, yang Allah kisahkan dalam Al-Quran. Qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard. Kata Allah, Qalat rusuluhum. Berkata rasul-rasul mereka, afillahi syak Apakah tentang Allah ada keraguan? Fatir samawati wal ard yang menciptakan langit dan bumi. Fatir yakni yang menciptakan pertama kali tanpa ada contoh sebelumnya. Itu fatir. Fatara. Fatir samawati wal ard. Apakah tentang Allah ada keraguan? Yang menciptakan langit-langit dan bumi? Demikian dikatakan oleh para rasul mereka Berarti tidak ada syak dalam masalah Allah Subhanahu wa taala keberadaannya dan juga keadaannya sebagai pencipta langit dan bumi, nggak ada keraguan sama sekali dan seluruh manusia dari agama apapun menerima. Wa ashhar man Kalau ada yang menolak, biasanya menolaknya bukan dengan kebodohan. Biasanya menolaknya dengan tajahul, juhud. Tajahul pura-pura bodoh. Juhud menentang kebenaran yang diyakini dalam hatinya. Dia sudah yakin tapi menentang. Dan dikatakan oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi wa ashharu man urifa tajahuluhu wa tadahuruhu bi inkari sani' Firaun. Di antara yang paling terkenal tajahulnya, kepura-puraannya, wa tadaruhu wa tadahuruhu bil inkari as-sani' Firaun yang menampakkan diri seakan-akan dia tidak percaya dan mengingkari keberadaan pencipta adalah Firaun yang asyhar, yang paling terkenal. Firaun menentang. Tetapi sesungguhnya bukan menentang karena tidak tahu, dia tahu. Pokoknya dia tentang. Ini namanya tajahul, berpura-pura bodoh. Waqad kana mustayqinan bihi fil batin. Fir'aun pun batinnya meyakini bahwa pencipta langit dan bumi adalah Allah. Kama qala lahu Musa. Sebagaimana Musa mengatakan kepada Fir'aun. Qala laqad alimta ma anzala haulai illa rabbus samawati wal ard. Illa rabbus samawati wal ard basair. Kata Musa. Qala laqad alimta Sungguh engkau telah tahu apa yang diturunkan oleh mereka atau siapa yang menurunkan mereka illa rabbul alamin kecuali rabbul alamin rabbus samawati wal ardi basair yaitu penguasa langit dan bumi yang jadi syahid dalam ayat ini adalah kalimat laqad alimta Musa mengatakan pada Firaun engkau telah tahu bahwasanya yang menguasai, yang mencipta, yang memiliki kalian semua dan mereka semua adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Laqad alim, engkau telah tahu. Yani engkau membohongi dirimu sendiri. Engkau menentang keyakinanmu sendiri yang ada dalam hati kecilmu bahwa engkau telah tahu pencipta langit dan bumi adalah Allah yang memiliki seluruh makhluk adalah Allah. Qul inna a'udzu Fir'aun Hati kecilnya tahu bahwa dia tidak mampu jangankan menciptakan matahari. Menciptakan bola kecil yang bercahaya belum bisa dia ketika itu. Iya kan? Apalagi matahari yang menerangi seluruh alam ini. Dia tahu dan dia sadar itu. Bahwa itu bukan ciptaan saya. Tapi kenapa dia menyatakan ana rabbukumul a'la? Atau menentangnya, menentang Musa alaihi salam, kita menyatakan Allah dia katakan "Wa rabbul alamin. Apa itu rabbul alamin? Katanya. Ini bukan bukan pertanyaan, tetapi pengingkaran. Kalau bin azakumullah berarti yatajahal Firaun. Firaun membohongi diri sendirinya, berpura-pura bodoh. Wa qala ta'ala anhu wa an qaumih. Maka Allah kata tentang Firaun dan tentang kaumnya, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dhulman wa 'uluwa. Mereka menentangnya kata Allah. Wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka menentangnya dalam keadaan mereka meyakini dalam hatinya. Wastaiqanatha anfusuhum. Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu menyatakan bahwa mereka jahadu biha, mereka menentangnya wastaiqanatha anfusuhum, tetapi jiwa-jiwa mereka meyakininya. Zulman wa uluwa. Ini tidak lain kecuali karena keboliman dan kesombongan mereka. Walihada qala. Wama rabbul alamin. Oleh karena itu Fir'aun berkata pada Musa. Wama rabbul alamin. Apa itu rabbul alamin? Ala wajhil inkar. Ini adalah nadanya nada pengingkaran. Tajahulul arif. Tahu tajahulul arif? Tajahulul arif artinya orang yang berpura-pura bodoh padahal tahu. Tajahul berpura-pura bodoh, arif orang yang tahu. Yani bukan enggak ngerti terus tanya, "Wa ma rabbul alamin?" Apa sih rabbul alamin? Bukan. Bukan orang seperti itu Firaun. Firaun tahu. <clears throat> Tetapi Firaun menentang. Seperti kalau kamu menentang dengan kalimat apa itu? Apa itu Rabbul Alamin? <clears throat> Bukan butuh jawaban, tetapi itu hanya ungkapan penentangan. Tapi Musa alaihissalam mengucapkan jawaban yang sudah jelas. Qala Rabbus samawati wal ardi. Bahwasanya Rabbul Alamin adalah Rabbus samawati wal ard, penguasa langit dan bumi. Wa ma bainahuma dan apa yang ada di antara keduanya in kuntum muqinin kalau kalian meyakini qala liman haulahu ala tastami'un kata Firaun kepada orang-orang yang di sekitarnya ala tastami'un tidak kalian dengar jawabannya masih mengingkarinya masih mengingkarinya apakah kalian tidak dengar maka dijawab lagi qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin dia adalah Rob kalian dan Rob bapak-bapak kalian. Penguasa kalian dan penguasa bapak-bapak kalian. Maka Fir'aun berkata lagi. Qala inna rasulakum alladhi ursila ilaikum la majnun. Sungguh Rasul yang diutus pada kalian adalah seorang yang gila. Dijawab, tetap menolak. Berarti bukan tidak tahu. Tahu, tetapi dia menentang dengan ulwan atau uluwan. Dengan sombong. Zulman wa'uluan. Maka dikatakan oleh Musa alaihissalam. Qala Rabbul Masyriqi wal Maghribi wa ma bainahuma. Dia adalah penguasa timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya. In kuntum taqilun. Kalau saja kalian mau berpikir dengan akal kalian. Ini kalau saja kalian masih berakal, masih menggunakan akalnya, kalian akan paham bahwa Rabbul Alamin adalah Rabbul Masyriq wal Maghrib wa ma bainahuma. Rabbul Alamin adalah Rabbukum wa Rabbu abaikumul awwalin. Rabbul Alamin adalah Rabbus samawati wal ard. Kalau kalian mau berpikir kalian paham sesungguhnya. Laqad alimta sungguh engkau telah tahu wahai Firaun. Khana bin berarti tidak ada yang menentang tauhid rububiyah. Firaun sekalipun Bukan menentang karena tidak tahu, tapi menentang dalam keadaan juhudan. Hati kecilnya tahu. Juhudan wa istayqanatha anfusuhum. Menentang dalam keadaan hati kecil mereka yakin. Wa qad za'ama ta'ifatun anna Fir'aun sa'ala Musa mustafhiman anil mahiyah. Sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan bahwa Fir'aun berkata wa ma rabbul alamin itu adalah pertanyaan tentang mahiyah pertanyaan tentang mahiyah. Apa sih yang dikatakan Rob, Robul Alamin itu? Seakan-akan bertanya soal jahil. Pertanyaan orang yang tidak tahu robul Alamin itu kayak apa? Seperti apa? Ada ahli tafsir yang demikian menafsirkan ayat ini seperti pendapatnya Ibnu Jauzi, Qurtubi, Al-Baghawi dan juga Al-Alusi. Tetapi yang sahih bukan demikian. Yang sahih pendapat para ahli tafsir yang lain, para imam-imam, bahkan sejak salafus saleh bahwasanya Firaun mempertanyakan bukan bertanya. Mempertanyakan bukan bertanya. Mempertanyakan dalam artian dia sudah tahu tetapi mengingkari dengan mengatakan wa rabbul alamin. Apa itu rabbul alamin? Mudah-mudahan bisa dipaham karena dalam bahasa Indonesia pun demikian. Ada pertanyaan yang sesungguhnya bukan butuh jawaban hanya pengingkaran. Seperti ketika dijawab, ditolak oleh orang yang mendengarnya atau menerima jawabannya dengan kalimat apa itu? Apa yang kamu ucapkan? Bukan dia tidak paham, bukan dia tidak tahu. Tahu. Tetapi menentang. Dan inilah yang dikatakan oleh Fir'aun. Sebagian mereka berkata bahwa ini adalah pertanyaan Annal mas'ulu anhu lam, lamma lam takun lahumahiyah ajizah Musa anil jawab tapi karena ditanyakannya adalah masalah zat, kayak apa sih atau apa sih Rob kalian itu seperti apa? Maka Musa tidak menjawab. Hanya menjawab Rabbus samawati wal ard. Wahada ghalat. Kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi. Dan ini keliru. Rahimahumullah. Semoga Allah merahmati mereka dan memaafkan mereka. Pendapat yang seperti ini salah. Inna hada istifhamu inkarin wajah. Ini hanya pertanyaan pengingkaran dan penolakan dari Fir'aun. Kama dalla sairu Al Quran ala anna Fir'aun kana jahidan lillahi nafian lahu. Sebagaimana dalam ayat-ayat Al-Quran yang lain menerangkan bahwa Fir'aun itu menentang Musa. Walaupun sudah dijelaskan, walaupun sudah digambarkan, tetap menentang. Jawaban pertama disebutkan oleh Musa. Rabbus samawati wal ard. Apa kata Fir'aun? Ala tastami'un? Tidak kalian dengar jawaban dia? Dijawab lagi oleh Musa dengan keterangan Rabbukum wa Rabbu abaikum. Apa kata Fir'aun? Inna rasulakum. Alladhi ursila ilaikum la majnun. Sesungguhnya Rasul yang diutus pada kalian ini gila. Dijawab lagi, Qala Rabbul masyriqi wal maghrib wa ma bainahuma. Tetap tidak terima. Berarti bukan butuh jawaban, tetapi itu adalah pengingkaran dengan hawa nafsu. Sebagaimana tunjukkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Lam yakun mutbitan lahu taliban lil ilmi bimahiyatih. Bukanlah Fir'aun itu bertanya ingin dijelaskan kayak apa, seperti apa Allah. Bukan. Falihada bayyana lahum Musa annahu ma'ruf. Oleh karena itu Musa menerangkan bahwa Rabbul Alamin ma'ruf. Ma'ruf. Sudah sama-sama tahu sudah maklum, sudah kalian ketahui, laqad alimta ya Firaun, engkau telah mengerti wahai Firaun. Wa anna ayatahu ayatihi wa dalail rububiyyatihi azhar wa ashhar. Tanda-tanda keberadaan Allah dan juga rububiyahnya azhar wa ashhar. Sangat zahir, sangat tampak dan sangat terkenal. Min an yus'al anhu bimahu sangat terkenal untuk diterangkan. Terlalu jelas untuk digambarkan. Bal huwa subhanahu wa ta'ala a'rafu wa azhar wa abyan min anjhal. Allah subhanahu wa ta'ala terlalu terkenal, sangat bahir, sangat jelas untuk tidak diketahui oleh manusia. Sudah terlalu jelas, ya. tidak mungkin tidak diketahui. Bal ma'rifatuhu mustaqirratun fil fitr atau fil fitri a'zam min ma'rifati kulli ma'ruf bahkan ma'rifah, pengenalan tentang Allah, tentang keberadaan Allah dalam fitrah-fitrah manusia itu lebih besar daripada pengenalan terhadap segala macam yang ma'ruf. Karena bin Azzaqullah demikian dikatakan oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Walam yu'raf an ahadin min at-tawaf annahu qala innal 'alam lahu sani'an. Sehingga tidak ada yang menyatakan satu kelompok pun bahwa di alam ini ada dua pencipta yang sama seimbang kekuatannya dengan sifat-sifatnya tidak ada satu aliran apapun bagaimana dengan majusi nah, yang memiliki keyakinan dua Tuhan Tuhan terang Tuhan gelap tetap kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi mereka pun menganggap berbeda setelah menyatakan Tuhan terang dan Tuhan gelap, mereka berbicara bahwa Tuhan terang itu qadim, sedangkan Tuhan gelap itu hadis. Muncul belakangan yang kalah oleh Tuhan terang. Tetap aja, tetap satu. Tidak ada satu ajaran, satu aliran, satu agama yang menyatakan ada dua Tuhan yang sama-sama menciptakan dan sama-sama berkuasa. Tidak ada. Artinya ini adalah sudah fitrah manusia cara keumuman.